30 Ya 30 ya yang, yang benar eh 30 udah tuh 31 udah zuhud di dunia belum oke deh nggak apa-apa dah baik hadis yang ke-30 <coughs> An Abi Al-Khushani Jurthum bin Nashir رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشواء أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir sungguh Allah meridhinya dari Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah taala mewajibkan kewajiban-kewajiban Jangan kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut Dan Allah telah menentukan batasan-batasan Jangan kalian melampaui batasan-batasan tersebut dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara jangan kalian ya melanggarnya. Wasakata an asya'a dan Allah mendiamkan dari beberapa perkara rahmatan lakum sebagai rahmat untuk kalian. Waironisyan bukan karena Allah lupa. Falata bahathu anha. Janganlah kalian mencari-carinya. Maksudnya jangan membahas perkara-perkara yang Allah diamkan. Iya. Yeah. Hadis ini dhaif. hadis ya, ini sini dhaif tidak sahih. Didhaifkan oleh banyak para ulama walaupun Imam Nawawi rahimahullah menghasankannya. Namun yang rajih hadis ini dhaif. Akan tetapi maknanya kata sebagian ulama sahih betul. Maka tidak apa-apa kita bahas sedikit hadis ini, ya. Tidak perlu bertambah panjang lembar karena hadisnya dhaif. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban. Maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Hadis ini menunjukkan larangan untuk menyia-nyiakan ya, larangan untuk menyia-nyiakan yaitu apa namanya? ya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Maka dari itu ya, kita berusaha bagaimana menjaga ya kewajiban-kewajiban tersebut. Karena saudara-saudaraku sekalian, banyak hal yang menyebabkan kita itu tidak menjaga kewajiban. Apa itu? Yang pertama, ya menganggap remeh. Menganggap remeh kewajiban itu menyebabkan kita akhirnya ya melang, apa menyia-nyiakan kewajiban. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya inna syaitan qad qad ya'isa an yu'bad bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Walakin radiyalakum, tapi setan ridho dengan apa? Mimma tahkiruna min amalikum. Setan ridho dalam perkara yang kalian remehkan dari amalan kalian tuh. Jadi sebetulnya meremeh, menganggap remeh itu termasuk pintu setan. Kalau kita sudah menganggap remeh kewajiban, lama-lama kita akan meninggalkan kewajiban. Kalau kita menganggap remeh dosa, lama-lama kita akan melakukan apa? Dosa. Makanya dari itulah saudaraku sekalian ya, agar kita tidak mengapa menyia-nyiakan kewajiban, yang pertama jangan sampai kita menganggap remeh. Nah, ini sebab yang pertama yang menyebabkan kenapa seseorang itu menyia-nyiakan kewajiban, yaitu menganggap remeh. Yang kedua, sebab seseorang menyia-nyiakan kewajiban apa? <clears throat> ya. Yaitu mengikuti kemalasan, malas Kadang kita malas, mau sholat malas, mau berbuat ketaatan malas. Nah malas ini yang menyebabkan akhirnya kita ya menyia-nyiakan kewajiban. Ah gampang lah. Kadang menggampangkan itu pak. Ya. Sholat, sholat, sholat kan ada waktunya dari jam, dari jam 12 sampai jam 3 misalnya kan. Gampang nanti setengah tiga lah. Ya. Kenapa dia lakukan? Karena kemalasannya itu. Karena malas akhirnya dia menyanyiakan apa? Kewajiban. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa seseorang itu menyanyiakan kewajiban? <clears throat> Ya, Karena akibat daripada dosa. Akibat dosa semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin menjadikan hatinya hitam dan kelam. Ketika semakin hatinya hitam dan kelam, semakin menyebabkan dia berat dalam mengamalkan ketaatan. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan menyia-nyiakan kewajiban. Makanya kita lihat ya, orang yang suka berbuat maksiat itu biasanya ya dalam ketaatan tuh payah, Pak. Walaupun dia sholat ya sholatnya cepat banget, Gak betah dia lama-lamaan. Imam lama dikit udah dam-dam terus, ahem, ahem, ahem. ini imam kok lama banget sih? Padahal cuma baca kulhu. Ya. Kenapa? Ya karena hatinya sudah tidak merasakan kelezatan lagi dalam ibadah akibat daripada ya dosa tadi. Karena dosa itu bisa mencabut kelezatan ibadah ya. Kalau sudah dosa, kelezatan ibadah sudah tidak kita rasakan lagi, maka di saat itu kita akan menganggap berat ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya kita akan melalaikannya, menyanyiakannya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yaku. Maka dari itu saudaraku sekalian, agar kita betul-betul ya bisa menjaga kewajiban, harus kita ada kesungguhan. Harus sungguh-sungguh, jangan sampai kita itu apa? Ya, tidak sungguh-sungguh. Kapan kita bisa sungguh-sungguh, Pak? Kalau kita menganggap bahwa amal ibadah itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita merasa itu saya butuh, insya Allah saya semangat, insya Allah. Antum kenapa sih nyari duitnya kenceng? Jawabannya karena butuh kan? Iya, karena antum butuh, maka karena butuh itulah kita berusaha untuk semangat mencari duit. Iya. Demikian pula, kalau kita menganggap sholat itu kebutuhan saya, ya, amal soleh itu kebutuhan saya, insya Allah kita akan semangat, Pak. Iya. Kalau kita menganggap itu kebutuhan kita. Dan itu orang akan merasa butuh di saat dia sudah merasakan nikmatnya di hati, Pak. Saya kok habis sholat ini hati saya tenang ya, tentram ya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau saya nggak sholat kayaknya gimana gitu, hati saya kok kayak gelisah. Jadi jadi apa kebutuhan untuk ketenangan hatinya. Insya Allah, maka seperti itu dia tidak akan sia-siakan. Yang kedua, supaya kita tidak menyia-nyiakan apa itu, yaitu kita berusaha bersungguh-sungguh pak menjaga yang sunnah-sunnah. Karena ibadah yang sunnah itu kata para ulama melindungi ibadah yang wajib. Ya, sholat kubliyahnya diperhatikan, sholat ba'diyahnya diperhatikan. Kita bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat sholat sunnah rawatibnya. Kalau sholat kubliyah dan ba'diyahnya kita jaga, insya Allah untuk menjaga sholat wajibnya akan semakin mudah. Betul, dia akan terlindungi, terprotek dengan adanya sholat sunnah tersebut. Tapi kalau sholat sunnahnya udah hilang, sudah tidak ada protek lagi itu tuh sholat wajibnya itu. Maka akan sangat mudah untuk digoyang oleh syaitan dan dirusak di akal Islam. Azan ya Allah wa yakum. Ya, demikian pula saudara-saudaraku sekalian, ya kita penting juga ya untuk memotivasi diri dengan cara membaca apa sih keutamaan-keutamaan ibadah ini apa sih ya perkara-perkara yang bisa saya rasakan manfaat yang bisa saya rasakan kalau saya melaksanakan ibadah ini kalau kita merasakan manfaatnya Pak dalam hidup kita insya Allah kita semangat terus ya dalam ibadah kita insya Allah biiznillah Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban itu. Ingat, sebelum kita memperhatikan yang sunnah, perhatikan dulu yang wajib. Jangan kebalik. Jangan sampai perhatian kepada kita kepada yang sunnah melebihi kepada yang wajib. Ada orang perhatian kepada sunnahnya mantap, Pak. Tajud, uh jam 2 bangun. Sholatnya dua jam sampai jam 4 Tidur belas Baru bangun jam 6 Sholat subuhnya gak karuan Ini orang berarti ya akal Islam ya Lebih memperhatikan yang sunnah daripada apa? Yang wajib Padahal yang wajib jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman ya, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي Bishai'in ahabu ya ilayya mimma tarattu alaih. Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Makanya dari itulah saudaraku ya perhatian kita kepada perkara yang wajib harus lebih daripada kepada yang yang sunnah. Jangan kebalikan. Ada perempuan ya habis subuh sibuk tikir pagi petang dipanggil sama suaminya, "Neng, sini napa?" Ya. Kan turun napa, Bang? Lagi zikir nih, zikir. Wih, Masya Allah Ya. Akhirnya lama-lama si Nengnya marah, "Abang ini gangguin saya terus sih. Saya kan lagi zikir, jangan diganggu dong." Nah, ini orang tertipu. Melayani suami hukumnya apa? Wajib. Sementara zikir pagi dan petang hukumnya apa? Sunnah. Jangan kebalik. Ya. Maka perhatikan di sini. Sungguhnya Allah Taala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Jangan apa? menyia-nyiakannya. Latih supaya kita tidak menyia-nyiakannya, akhi kita wajib untuk mempelajarinya betul-betul. Gimana sih sholat yang benar-benar nih? Berarti kita harus pelajari nih rukunnya, syaratnya. Gimana sih cara bisa khusyuk dalam sholat? Coba kita perhatikan juga supaya kita tidak menyanyiakannya. Ya. Gimana sih supaya saya ini sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau perhatian kita kepada sholat seperti itu, itu tanda kata Ibnu Qayyim hati kita masih sehat. Ya, dalam kitab satu Lahafan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang tanda hati yang sehat, Kata beliau min alamati sihatil qulub di antara tanda sehatnya hati dia lebih memperhatikan lurusnya amal daripada amalan itu sendiri. Iya. Jadi yang dia pikirkan bukan gimana saya yang penting beramal bukan. Tapi yang dia pikirkan bagaimana saya bisa lurus dalam beramal. Bagaimana saya bisa baik dalam beramal. Kalau itu yang kita pikirkan kata Ibnu itu tanda hati kita masih sehat. Ikhwata Islam saudara-saudaraku sekalian, ya. Nanti mau puasa Ramadan nih misalnya. Gimana ya caranya supaya saya bisa maksimal dalam puasa? Biar dapat pahala besar lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kurang perhatian, ah yang penting saya puasa aja. Tapi puasanya habis buat apa Pak? Ngabuburit. Yo kan ngabuburit pergi sono, pergi sana, pergi sono, iya. Cuma ngapain? Tidak ada manfaatnya. Nungguin ajan maghrib katanya. Iya. Ikhwata Islam. Kita lanjutkan. hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah memberikan batasan-batasan. Jangan dilampaui batasan Allah itu. Ingat semua ada batasannya, Mas. Sholat ada batasannya enggak? Sholat ada batasannya. Caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nih, sholat subuh berapa rakaat? Dua. Zuhur empat. Qobliyah subuh berapa? Dua. Sekarang kalau antum bilang ah kayaknya kalau dua rakaat kurang sedikit, saya qobliyah subuhnya mau enam rakaat ah boleh? Nah, boleh. Pernah Said bin Musayyib ya, melihat ada orang yang qobliyah subuhnya lebih dari dua rakaat. Apa kata Said? Jangan kamu lakukan. Apa kata orang ini, Pak? Hai Said, apakah kira-kira Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Apa kata Said bin Musayyib? Tidak. Allah akan adab kamu gara-gara kamu menyelesaikan sunnah Rasul. Rasulullah hanya mensyariatkan kepada umatnya Sholat Qobliya subuh dua rakaat, kamu lebih dari dua rakaat. Ini kamu sudah bikin-bikin ini. Ini namanya sudah melampaui batasan batasan syariat. Syariat sudah memberikan batasan. Nih batasannya. Kenapa kamu lampaui? Gak boleh. Iya. Dalam puasa ada batasannya nggak Pak? Puasa dimulai dari kapan? Hah? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Eh kita puasanya sampai terbit bintang. Ya. Ini melampaui batasan, nggak benar. Demikian pula panjangnya sholat ada batasannya kalau kamu jadi imam. Pernah Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat isya, eh baca sholat al-baqarah. Rupanya ada makmum mundur sholat sendiri. Rupanya makmum ini dituduh munafik. Enggak terima dituduh munafik. Lapor ke Rasulullah. Yang maka Rasulullah marah, marahnya ke siapa? Kepada imam itu Dipanggilnya Mu'ad. Fatan anta ya Mu'ad. Apakah kamu hendak memfitnah manusia hai Mu'ad? Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu sholat isya, baca sabihis, wasyamsi. Tuh lihat, ya melebihi batasan tuh nggak nggak benar pak nggak bagus semuanya sudah ada batasan batasannya nih sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW jangan lebih dari itu ya Rasulullah sholat enak pak Allahu Akbar enak ini bikin apa coba lebih dari itu pak kayaknya kurang mantap kalau gitu Allah pas takbir niat lagi di hati. Ya. Gak jadi-jadi. Ah, nggak jadi. Allah. Ah, kurang mantap juga. Berat jadinya, Pak. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan apa namanya ya hal-hal seperti itu. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan batasan seperti itu. Batasan yang Rasul berikan takbiratul ya Rob, Udah selesai. Ini kok melampaui dari itu. Nah, melampaui batasan tuh namanya apa? Gulu. Namanya berlebih lebihan. Rasulullah bersabda, "Iya, wal gulung. Jauhi oleh kalian bersikap apa? Gulu. Sikap gulu. Iya. Dalam segala sesuatu enggak boleh, Pak, kita berlebih-lebihan, melebihi batasan-batasan Rasulullah SAW. Iya. Enggak boleh. Ada akhwat, wah, rajin untuk ilmu. Sampai suaminya datang ke saya, Ustaz, istri saya itu luar biasa untuk ilmunya Ustaz. Cuman sampai sampai nggak ada waktu buat suami Ustaz. Gulu nih Pak, ya. Rajinnya bagus, tapi suaminya ditelantarin. Ya. Ini nggak benar, nggak bagus. Dalam segala hal. Ya. Dalam menyikapi kesalahan. Misalnya teman kita berbuat salah. Nggak boleh melampaui batas. Ya, kita lihat kesalahannya sebesar apa. Maka sikapilah sesuai dengan besar kecilnya kesal kesalahan lebih dari itu jangan. Dalam membalas misalnya ada orang yang mencaci maki kita ya, nggak boleh lebih dari itu. Pernah suatu ketika ada siapa? Yahudi melewati Rasulullah dan berkata apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Lihat, Rasulullah menjawab yang sama kan? Lewat lagi Assalamu alaikum. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi yang ketiga Assalamu alaikum. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah mendengar. Marah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al qiradah wal khanazir. Ya, atas kalian kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Us. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Apa kata Aisyah ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar mereka tadi apa yang mereka ucapkan? Kata Rasulullah, aku mendengar dan aku sudah menjawab. Rasulullah SAW hanya mengucapkan wa alaih. Kenapa? Karena mempraktekkan firman Allah wa jaza usayyatin sayyi'atan mislaha. Balasan untuk keburukan adalah keburukan yang sama. Kalau ada orang mengatakan asam alaik, yaudah Rasulullah mengatakan wa alaih. Ini malah lebih wa laknat, Wahai anak-anak pera dan babi. Memang kalau lagi kesel memang suka begitu, Pak. Ya kan? Ya, kalau ada orang misalnya di Facebook komentarin Bapak, bikin sakit hati Bapak, marah Bapak. Seringkali kita komentarinya jangan lebih dari itu, Pak. Ini termasuk zolim tidak? Zolim. Ini termasuk melampaui batasan tidak? Termasuk, Pak. Makanya hati-hati. Segala sesuatu ada koridornya. Segala sesuatu ada batasannya. Jangan sampai kita melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lanjutkan. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا fala Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, perkara-perkara. Jangan kalian langgar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan, haramkan, haramkan ini dan itu tuh Pak. Bukan untuk menyusahkan manusia. Enggak. Sama sekali enggak. Ya. Kenapa sih Allah melarang zina, melarang judi, melarang makan riba, melarang apalagi? Makan babi, apalagi? Banyak larangan. Terkadang orang yang kurang keimanannya berkata apa coba? Ini agama kok berat banget ya? ini nggak boleh, itu nggak boleh, mau pacaran nggak boleh, ya, mau, aduh, orang-orang beriman dia akan menganggap apa ini, agama ini kok berat sekali, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi orang yang beriman meyakini pasti Allah mengharamkan itu karena ada mudorot, karena ada apa? Mudorot, bahaya yang akan membahayakan kehidupan manusia, ya nggak? Iya. Yang namanya manusia itu yang namanya hidup itu harus ada aturan, Pak, ya enggak? Hah. Kalau Bapak sebagai uh, apa? pekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan punya aturan enggak? Punya dong aturan. Kalau Bapak sebagai warga RT ada aturannya enggak, Pak? Ada dong. Kalau Bapak tinggal di sebuah negara, negara punya aturan nggak Pak? Punya aturan. Iya, makanya aneh kan Pak. Kalau ada orang berkata, saya nggak mau diikat sama aturan. Bukan oh, kayak pemuda-pemuda yang lontang lantung di jalan-jalan itu Pak ya. Yang bajunya kumel-kumel, yang mandinya jarang. Ya, katanya dia pengen bebas, nggak mau diatur sama aturan. Ya, padahal sebetulnya juga mereka masih tetap terikat dengan aturan mereka sendiri. Jadi lebih ridho diatur oleh hawa nafsu dibandingkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aturan Allah itu yang paling baik, yang paling bagus karena Allah yang menciptakan manusia, tentu aturan Allah yang paling apa? Ya sempurna. Ya. Maka dari itulah ikhwata Islam. Ketika kita tahu ini haram, kenapa sih musik haram? ya akan asik musik itu masa hidup tanpa musik gimana sih kayaknya sepi nih dunia nggak ada musik misalnya gitu kan musik kan bisa buat religi buat ini loh ya ulama nggak ada yang ngomong begitu ulama selama mengatakan haram haram udah selesai dalilnya jelas selesai ya kalau untuk masalah mendekatkan manusia kepada Allah kan banyak cara yang telah diajarkan oleh syariat sesuai dengan syariat ikhwatul Islam azani Allah wa yaku. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya. Kewajiban kita ketika kita tahu ini haram, udah deh sami'na wa ta'na. Berat oi apa-apa berat, sabar di dunia daripada sabar di neraka. Iya kan? Ya, kalau di neraka sabar udah nggak ada manfaatnya, Pak. Allah berfirman, "Islauha fasbiru aw tasbiru sawaun 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka. Kalian sabar atau kalian tidak sabar sama saja buat kalian. Mending mana coba? Sabar di dunia di neraka, Pak? Ya. ya enakan di dunia lah. Sabar di dunia pertama, Bapak, mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sabar di dunia tetap Allah kasih rezeki kita. Enggak mungkin Allah gak ngasih rezeki. Sabar di dunia hanya sebentar. Setelah itu Allah berikan kepada kita yang yang lebih baik insyaallah. Iya. Nah itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kalian melanggar hak yang Allah haramkan itu. Jangan, jangan dilanggar. Udah, sabar aja di atas meninggalkan larangan. Ya. Wasakatahan asya'a dan Allah diam dari beberapa perkara. Rahmatan lakun sebagai rahmat untuk kalian. Fala tabhatsu anha. Goironisyan bukan karena Allah lupa, tidak. Maka jangan kalian membahas permasalahan itu. Artinya jangan membahas permasalahan yang Allah diamkan, Allah tidak sebutkan dalam syariatnya, maka jangan kita bahas, bahas. Yang kayak gimana sih yang kayak yang dimaksud hadis ini, Pak? Ya, Allah diam dari beberapa perkara. Jangan dibahas. Ya. Contohnya, Pak. Iya. Perkara-perkara yang tidak menimbulkan amal nggak usahlah dibahas dalam-dalam. Perkara-perkara yang tidak menimbulkan apa? Amal itu perkara-perkara yang tidak perlu kita bahas dalam-dalam, nggak perlu. Iya. Apalagi kalau kita sampai memperdebatkannya, Pak. Iya. Contoh misalnya waktu Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang, maka Nabi Adam pun terlihatlah auratnya. Lalu kata Allah, Nabi Adam pun berusaha menutupi aurat dengan dedaunan surga. Gak usah dibahas. Daun apa ya? Daun kelor, apa daun talas, apa daun apa? Apa yang dibahas? Ya, capek waktu habis nggak ada manfaatnya manfaatnya, pahalanya juga enggak ada, tidak juga menimbulkan ah, amal, tidak menimbulkan amal sama sekali. Buat apa dibahas? Nah, yang seperti ini yang kita tidak perlu bahas ya, kalau Islam ya Allah aku. Tapi kalau itu memang manfaat untuk dibahas, silahkan dibahas. Sebanyak permasalahan-masalahan dalam kehidupan dunia ini memang tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita butuh dan hak hukumnya halal apa haram ya? Ya. Sementara ini permasalahan misalnya kita hadapi betul dalam kehidupan kita. Banyak Pak di zaman sekarang ini berhubungan yang dengan namanya muamalah ya. Zaman sekarang berapa banyak Pak tata cara muamalah muamalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis secara nasnya. Tapi setelah kita lihat dan tanya ulama ternyata ada nas yang menunjukkan kepadanya secara umum atau global. Ini ikhwata Islam saudara saudaraku sekalian. Baik, sekarang kita langsung hadis ke berapa? 31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه dari Abu Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridhoinya ia berkata datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Hai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang apa Allah mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku." Apa kata Rasulullah? Zuhudlah di dunia. Niscaya Allah mencintai dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu. Subhanallah. Saudaraku sekalian, ini pertanyaan yang sulit sebetulnya. cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Bayangkan. Sulit kita mengharapkan cinta manusia sulit, sulit dan sulit. Bahkan sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan apa? Ya. Artinya mustahil kita Kepentingannya beda-beda, Pak. Kita meredokkan sebagian orang yang lain belum belum tentu ridho kepada kita. Kita meredokkan yang ini, yang ini belum tentu ridho kepada kita. mengikuti maunya manusia walaupun itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini nggak bisa seperti itu. Siapa? Seorang mukmin itu yang dia pikirkan ridho Allah saja, udah selesai. Orang mau ridho, orang nggak ridho. Allah bisa khatib nas. Kafallahu mu'natan nas. Siapa yang meridhokan Allah, tapi malah Allah murka kepadanya tidak mau bantu dia, gak mau. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin itu menganggap ridho Allah segala galanya. Ridho manusia gak penting dalam hidup. Saya nggak butuh, saya nggak butuh ketenaran kok orang mau saya mau tenar, orang mau benci, mau gimana nggak nggak butuh. Saya nggak butuh kok pujian kamu, saya nggak butuh. Ya, silakan kamu puji saya, silakan kamu celak saya, itu tidak akan mempengaruhi amal saya insya Allah. Nah, masya Allah. Nah, rupanya sahabat ini bertanya, apa ya amal yang menyebabkan Allah cinta kepada saya, orang pun cinta kepada saya? Subhanallah. Maka Rasulullah memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Apa itu kata Rasulullah SAW? Izhad fit dunya. Zuhudlah dalam kehidupan dunia. Yuhibbukallah niscaya Allah akan cinta kamu. Wazhad fima indan nas dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Niscaya manusia akan menyukai kamu. Apa sih zuhud itu, Pak? Zuhud itu artinya nggak butuh. Artinya Pak Zuhud itu tidak menjadikan hati kita tergantung kepada sesuatu tersebut. Ya. Kalau antum nggak butuh ilmu, artinya antum zuhud terhadap il, ilmu. Saya maaf ya, saya nggak butuh deh pujian manusia. Berarti antum zuhud terhadap pujian manusia. Itu namanya zuhud. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, zuhudlah kamu terhadap dunia. Ustaz, gimana Ustaz zuhud dalam dunia? Sementara saya kan butuh dunia Ustaz. Saya butuh harta, saya butuh kawin, saya butuh anak, saya butuh ya kasih sayang teman. Gimana saya bisa zuhud dalam kehidupan dunia? Nah, di disinilah para ulama menjelaskan, Pak, hakikat zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu? Yang pertama, tidak menyimpan dunia di hati kita, walaupun kita butuh. Kita butuh, butuh. Tapi kita tidak simpan dunia di hati kita. Makanya Pak, perumpamaan yang paling bagus begini Pak. Jadikan dunia seperti ludah. Kita butuh ludah tidak? Butuh ludah nggak Pak? Oh butuh. Tapi kalau kita ngeludah, kira-kira kita ingat ludah kita nggak Pak? Enggak lah. Ya. Kita simpan hat, ludah di hati kita? Tidak. Nah seperti itulah Pak, kira-kira. Ya. Kita butuh kepada dunia, butuh. Kita butuh duit buat beli makanan, kita butuh makanan, kita butuh kawin dan yang lainnya untuk keperluan kita sebagai seorang manusia, ya tapi hal seperti itu akal Islam tidak mem, kita tidak betul-betul simpan di hati kita tidak. Nah, itulah zuhud di dunia saudara-saudaraku sekalian yang kota Islam azani Allah wa yakum. Al Hasan Al Basri ketika mendefinisikan zuhud beliau berkata begini. Az-zuhdu zuhud itu artinya ya an yakuna ma indallah awthaq indak. Kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manu, manusia. Dan kamu ketika ditimpa musibah lebih berharap pahala di sisi Allah ya daripada apa namanya terhindarnya musibah itu sendiri. Latih zuhud itu seperti itu Pak Jadi keyakinan kita kepada Allah itu betul-betul sudah Kita punya duit Punya Tapi duit tidak disimpan di hati. Makanya Pak Zuhud itu tidak bertabrakan dengan kekayaan. Orang kaya bisa zuhud nggak? Bisa. Nabi Sulaiman kaya nggak pak? Siapa yang manusia yang kayaknya seperti Nabi Sulaiman, kerajaannya yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman zuhud tidak? Zuhud. Abu Bakar kaya raya nggak pak? Kaya. Para sahabat yang kaya siapa lagi? Uthman bin Affan, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf mereka zuhud tidak Pak zuhud berarti zuhud itu artinya bukan meninggalkan dunia salah kalau ada orang zuhud tapi dia tinggalkan dunia akhirnya apa rumahnya gubuk pakaiannya compang-camping penuh tambalan dan yang lainnya bukan seperti itu zuhudnya Zuhud itu artinya kita tetap cari duit, cari. Rasulullah menganjurkan kita cari duit enggak? Ya. Islam menganjurkan kita cari rezeki yang halal, betul. Islam menganjurkan kita menikah, betul. Islam bahkan Rasulullah mengatakan arbaatu minas saadah. Ada empat perkara yang merupakan kebahagiaan di dunia. Yang pertama istri yang salihat, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang nyaman. Ya dan yang keempat tetangga yang baik. Tuh lihat, Rasulullah mengatakan begitu. Rasul juga bersabda, "Ni'mal mal lirrajuli salih." Sebaik-baiknya harta itu ketika dimiliki oleh lelaki yang oleh orang yang soleh. Sebaik-baiknya harta itu kata Rasulullah ketika dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana dong zuhud itu? Jadi zuhud itu artinya jangan simpan di dunia di hatimu. Jangan simpan dunia di hatimu, tapi simpanlah dunia di tanganmu. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian ini berat, Pak. Berarti caranya supaya zuhud di dunia gimana dong, Ustaz? Supaya saya bisa zuhud di dunia, caranya Pak yang pertama kita harus menyadari betul tentang hakikat tuh dunia. Dunia itu apa sih ya Allah? Ya. Oh ternyata dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ah. Ternyata dunia ini bahaya untuk hati saya. Ternyata dunia itu di mata Allah juga tidak ada bernilai, tidak punya nilai sama sekali. Kalau kita paham tentang hakikat dunia, Pak, oh ternyata dunia ini kayak gini ya. insya insyaallah saya tidak akan tertipu dengan dunia. Yang kedua apa? Ya, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, ya, supaya kita bisa, bisa zuhud apa? Jangan membiasakan diri bersenang-senang dengan dunia. Pak. Jangan biasakan diri dengan seneng-seneng aja, ya. seneng apa kuliner sana sini, gak pernah puasa, ya pelesiran sana sini. Jadi hidupnya senang aja. Orang kayak gini nih pak, kalau sudah senang-senang terus, terbiasa apa? Terbiasa dengan kesenangan. Akhirnya apa? Lalai. Akhirnya apa? Enggak ada kesungguhan dalam mencari akhirat. Benar. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Laisal mu'min bil mutana'im. Mu'min itu bukan orang yang suka bersenang-senang. Mukmin itu bukan orang yang suka apa? Bersenang-senang, Pak. Mukmin itu orang yang bersungguh-sungguh, Pak. Iya. Ya. Dia berusaha untuk supaya gimana saya lebih banyak lapar ya di dunia. Dengan cara apa? Banyak pin puasa. Puasa sunnahnya, puasa Senin Kemisnya, puasa apa? ayam mulbitnya, kalau bisa puasa daunnya, Masya Allah. Di waktu malamnya si mukmin itu juga ah, saya harus loh tahajud ini. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya untuk bisa bermunajat kepada Robnya. Subhanallah ya kota Islam. Ketika makannya makannya pun juga nggak boleh berlebihan seorang mukmin itu karena Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih lebihan. Dia makan secukupnya aja. Kata Rasulullah SAW apa? Bihasbi uh, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih bahaya daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga kata Rasulullah sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat apa? Buat nafas. Ya, tapi ada teman saya bilang gini, Ustaz, alhamdulillah saya sudah bagi sepertiga Ustaz. Sepertiga bakso, sepertiga mie ayam, seperti ya Allah, itu sih bukan. <laughs> Ikhwata Islam, ya. Coba bayangin Pak, kalau antum makan sepertiga gimana coba? Ini lagi selera, seleranya udah sepertiga. Kayaknya makannya nggak banyak, masya Allah. Itu memang makanya agar kita bisa zuhud dalam kehidupan dunia itu kita jangan terbiasa dengan senang senang. Mukmin itu hidupnya sungguh-sungguh Pak dalam dalam selalu dalam kebaikan. Dia tidak pernah mau ngikutin hawa nafsunya, selera syahwatnya tidak. Ya. Yeah. Nah itu cara yang kedua supaya kita, kita zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu? Jangan membiasakan diri dengan senang senang, poya poya, leha leha, bermalas malasan. Mukmin tidak seperti itu hidupnya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita zuhud, Pak? Supaya kita zuhud kita harus senang berinfak. Insya Allah infak itu mengurangi rasa cinta kita kepada harta, Pak. Dengan kita banyak berinfak, berinfak, berinfak dan berinfak itu bukan hanya sebatas ketika senang, ketika susah juga dianjurkan. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya di dalam surat apa itu? Al Imran ya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian. Kepada apa? Kepada ampunan dari Rob kalian. Ya. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Itu orang yang menginfakkan hartanya di saat ia senang maupun susah. Ih, masya Allah. Allah mengatakan dia menginfakkan hartanya di saat senang maupun apa? Di saat senang banyak orang muda apa? Yang susah itu di saat susah. Lagi susah, lagi susah duit, mau berinfak, mikir. Ya. Yeah. Ternyata Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu orang yang berinfak, menginfakkan hartanya fisarra'i wa dharra. Di saat susah, senang maupun di saat apa? Susah, Masya Allah. Orang seperti ini biasanya zuhud Pak dalam hidupnya Pak. Ya. Kemudian Pak, yang ketiga, eh yang keberapa? Yang keempat, gimana caranya supaya kita zuhud dalam kehidupan dunia Pak? Itu selalu kita introspeksi diri terus, Pak. Tentang dosa-dosa kita, tentang kekurangan kita, ya. Tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengingat nikmat. Wah, oh, ini nikmat nih bakalan dihisap sama Allah ya Allah. Ya. Melihat pas dia buka lemari pakaiannya, ya Allah, ini baju saya kok banyak banget setiap baju ini bakalan ditanya sama Allah. Apa jawaban saya nanti di hari kiamat? Iya. Dia ngelihat sepatunya banyak ya Allah. Ini sepatu saya bakalan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau belanja sesuatu, beli sesuatu, dia nanya, "Apa manfaatnya buat saya ini?" Nanti akan ditanya sama Allah dihisap ini ya Allah. Ngapain beli-beli beli HP mp 3? Ya buat apa aja sih itu? Itu setiap HP-nya dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau kita pikirannya seperti itu, insya Allah kita zuhud. Ya. Namanya dunia itu kan halalnya pasti dihisap, haramnya mendatangkan adab. Itu dunia tuh pak. Ya. Semua yang kita nikmati akan dihisap oleh Allah. Allah berfirman apa? "Tsumma alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan nanti di hari kiamat itu. Masya Allah, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum, ya. Jadi ini, akhi, ya, saudaraku, agar kita bisa zuhud dalam kehidupan dunia, kita perlu untuk melakukan hal-hal seperti tadi ya agar kita zuhud dalam kehidupan dunia kita ikhwatat Islam apa sih tandanya orang zuhud itu Ustaz? Nah, ini tandanya nih ya. Di antara tandanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Az-zahid man idza ra'a ahadan dhanna annahu min." Orang yang zuhud itu hakikatnya Orang yang apabila melihat saudaranya sesama muslim, dia merasa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Orang zuhud tuh. Antum melihat teman antum, masya Allah, dia pasti punya amalan yang lebih baik dari saya. Ketika melihat orang lain, mungkin hatinya lebih ikhlas dari saya. Ketika melihat orang yang berbuat dosa, mungkin saya pernah berbuat dosa yang lebih besar dari dia Mungkin suatu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Ini ini tandanya orang zuhud nih, Pak. Iya. Dijadikan hatinya itu selalu merasa tidak lebih baik. Dijadikan ia memandang akan dosa-dosanya itu dia khawatir sekali. Maka itulah saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azan ya Allah wa Ini zuhud terhadap kehidupan dunia. Ya. Sudut, Kata Rasulullah SAW, Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia. Niscaya, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma'indan nas. Yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Niscaya Allah akan, manusia akan mencintai kamu. Apa maksudnya zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia Pak? Hatinya jangan ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep dibantu mereka. Kadang kan kita ya, suka ngarep-ngarep dibantu sama orang kaya. Kadang kita suka ngarep-ngarep ya, supaya dibantu sama teman. Harapan ini, Bu, Pak, ketika kita di hati kita ada ngarep-ngarep dan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia itu tandanya kita tidak zuhud. Ya. Makanya seorang mukmin itu kata Rasulullah apa? Tangannya di atas, bukan di di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Seorang mukmin itu selalu berpikir gimana ya saya memberikan manfaat buat orang lain ya. Bukan gimana ya saya memanfaatkan orang lain ya. Salah. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku ketika kita memperlihatkan kita tidak ya seakan-akan kita ngemis sama orang atau minta sama orang membutuhkan sama orang orang akan suka sama kita pak tapi kalau kita memperlihatkan seakan kita ini butuh sama dia suka minta sama dia Ngarepin terus dibantu sama dia. Saya yakin lama-lama orang itu tidak suka sama kita. Iya. Sifat manusia karena yang namanya manusia itu kan miskin, Pak. Yang punya kekayaan hanya milik Allah. Yang namanya manusia kalau sering diminta selama-lama sebal juga. Lama-lama ya, sebal juga. Karena yang namanya manusia tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki kekayaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting di sini, Afi. Kita hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian, ini tips dari Rasulullah SAW bagaimana caranya supaya apa? dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Itu apa? Zuhud yang pertama, zuhud dalam kehidupan dunia niscaya Allah akan cinta kepada kita. Ya. Dan zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia berupa kekayaan, berupa pujian, berupa apa? kedudukan. Kalau ada orang masih ngarepin pujian orang berarti belum zuhud terhadap terhadap manusia. Kita harus zuhud dengan apa yang ada di sisi manusia. Yang ada di sisi manusia itu berupa harta, kedudukan, pujian, ya, dan yang lainnya ya akal Islam azan ya Allah wa Hadis terakhir yang akan kita bahas An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu hadis yang ke-32 32 ya An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan al رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh memberikan membalas mudarat dengan mudarat. Ini kaidah agung nih Pak nih. Ini hadis adalah kaidah. Intinya semua yang sifatnya mudarat harus ditinggalkan. Cuma masalahnya Pak, kalau ada perkara dari satu sisi mudorot, tapi dari satu sisi lain manfaat, apa yang harus kita lakukan Pak? Hah? dari satu sisi manfaat, tapi dari satu sisi lain mudorot. Sikap kita gimana Pak? Sikap kita ngelihat mana yang paling besar mudorotnya, mana yang paling besar manfaatnya. Kalau ternyata mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, tinggalkan wajib. Tapi kalau lebih besar manfaat daripada mudorotnya, lakukan, tak masalah. Nah, Ustaz kalau seimbang gimana? Manfaat dan mudaratnya seimbang. Yang lebih hati-hati kita ting tinggalkan. Ya. Allah berfirman tentang arak dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'un nas Katakan, di dalam arak dan judi itu terdapat dosa yang besar dan manfaat-manfaat untuk manusia. Lihat, Allah mengatakan dalam arak dan judi itu terdapat apa? Dosa yang besar dan apa? Dan manfaat-manfaat untuk manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hasilnya apa? Arak dilarang tidak, Pak? Arak dilarang. Maka dari itulah kita di dalam melihat sesuatu itu jangan hanya sebatas melihat dari satu sisi aja. Manfaatnya doang tanpa melihat apa? mudorot. Ya. Demikian pula, jangan hanya sebatas melihat dari mudorotnya doang tanpa melihat apa? manfaat. Kalau ternyata di situ ada manfaat dan mudorot, kita pertimbangkan mana yang lebih besar. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya. Inilah saudaraku. Maka semua yang sifatnya mudarat untuk kehidupan manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la darar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang sifatnya apa? Mudarat. Contoh mudarat apa? Banyak mengganggu orang lain. Baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, menyakiti orang lain dengan ucapan, mudorot, nggak boleh, haram. Ya. Menipu orang lain, mudorot tidak pak, mudorot. Memakan harta manusia mudorot tidak pak, mudorot. Ya. Berbuat kebid'ahan dalam agama mudorot tidak pak, mudorot. Tapi mudorotnya buat siapa? Buat agama, agama yang akan rusak kemurniannya nanti. Makanya dilarang oleh syariat kita. Syirik mudarat tidak Pak? Mudarat jelas karena itu mempersekutukan Allah dan Allah tidak rito untuk dipersekutukan. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Kalau dalil-dalilnya jelas enak Pak. Yang sulit itu untuk mempertimbangkan memanfaatkan mudarat kalau tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Hadis ini kita harus tanya kepada ahlul ikhtisos, kepada spesialisnya. Misalnya Bapak mau beli makanan, makanan ini manfaat apa mudorot ya? Tentu tanyanya jangan sama ustaz. Ustadz makanan ini manfaat apa mudorot Emang ustaz ahli gizi? Ahli makanan ya enggak tahu lah. Tanya dong sama sama ahlinya. Pak, ya. Siapa ahli makanan? Ini makanan ini mengandung apa aja sih? Oh, mengandung itu itu itu itu. Itu enggak direkomendasi deh jangan dimakan. Karena mudorotnya lebih besar. Berarti apa? Tinggalin ya tinggalkan coba deh antum ketika antum misalnya ya nonton nonton film ya pernah nggak pas kita nonton film kita mikir manfaatnya lebih besar apa mudaratnya ketika antum nonton di YouTube buka-buka YouTube buka-buka YouTube kira-kira antum pernah mikir nggak saya buka YouTube ini manfaatnya lebih besar apa mudaratnya ya iya kalau saya kenapa ya kalau nonton YouTube pasti terseret kepada nonton yang enggak-enggak. Wah, berarti mudorotnya lebih besar. Ya. Makanya di sini kita penting, Pak. Masalah seperti ini jangan disepelekan. Masalahnya kenapa? Karena ini masalah dosa dan Pak, pahala, masalah yang berhubungan dengan siksa. Maka Nabi mengatakan la doror tidak boleh memberikan mudarat. Seorang ayah tidak boleh memberikan mudarat kepada anaknya. Seorang anak tidak boleh memberikan mudor kepada orang tuanya. Ibu juga nggak boleh ngasih mudorot. Seorang suami tidak boleh memberikan mudor kepada siapa? Istrinya. Istri pun tidak boleh memberikan mudor kepada suaminya. Seorang teman, seorang guru, seorang murid dan yang lainnya. Siapapun anda jangan berikan bikin mudorot. Iya. Anda sebagai direktur tidak boleh memberikan mudor kepada bawahan. Orang yang seorang pekerja nggak boleh memberikan mudur kepada atasan, kepada perusahaan dan yang lainnya. Nggak boleh. Demikian pula nggak boleh mengkonsumsi sesuatu yang memberikan mudarat untuk tubuh kita. Semua yang mudarat untuk tubuh kita jangan dimakan. Arak, mudarat, racun apalagi. ya. Demikian pula makan makanan berlebihan. Semua itu mudarat untuk hidup kita. Ya maka itu jangan dilakukan. Semua sifatnya mudorot sudah. Ya. Kata Rasulullah, la doror. Tidak boleh melakukan apa? Mudorot. Tapi terkadang Pak, ada perkara yang kita anggap apa sih mudorotnya? Karena kekurangannya ilmu kita. Contoh, apa sih mudorotnya makan riba? Ya. Saya kayaknya makan riba asik-asik aja deh nggak nemu mudorot apa-apa. Kadang kita nganggap gitu aja. Apa sih mudorotnya bunga bank? Orang saya nabung tambah banyak kok duitnya kan enak saya. Nggak ada mudorotnya kok. Nah, di sini terkadang kita belum bisa mencerna apa mudorotnya. Kenapa? Kenapa? Karena jawabnya karena kurangnya kita memahami maksud tujuan syariat kurangnya kita bisa mencernanya. Maka kalau kita tidak tahu apa mudorotnya, sementara itu dilarang oleh syariat, cukup kita berkata apa? "sami Sami'na wa Selesai. Ya. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita harus menuduh akal kita, jangan tuduh syariat. Jangan tuduh apa? Syariat, syariat Islam. Ya. Atau terkadang kita melihat kok kayaknya ini mudorot deh. Kenapa sih perempuan harus di rumah? Apa enggak mudorot buat perempuan itu? Kenapa? Karena si wanita ini mikirnya cuma dunia apa? Si wanita ini mikirnya cuma syahwat. Masa sih enggak boleh saya keluar rumah kelayapan dan yang lainnya? Kayaknya terpenjara banget sih kita dia tidak sadar bahwa di sana ada manfaat maslat maslat yang jauh lebih besar. Di sana ada mudarat yang lebih besar kalau perempuan itu keluar rumah. Nah, itu yang dia tidak pikirkan. Makanya coba dia pikirkan baik-baik. Pastilah Allah melarang itu akibat daripada di sana ada mudarat yang lebih besar. Ya. La dharar wa dirar. Dan jangan menolak mudarat dengan apa? Mudarat. Kalau antum digibah, jangan balas gibah lagi, salah. Terkadang kan kalau kita digibah, panas nggak hati kita, Pak? Uh, panas kurang ngajar. Akhirnya ada keinginan balas dendam nggak Pak? Akhirnya kita melakukan perbuatan yang sama, balik menggibah. Salah. Ini namanya membalas mudorot dengan apa? Mudorot, nggak boleh. Ya. Ustadz, saya kesal sama suami saya Ustadz. Kenapa Bu? Suami saya itu gimana ya? Males-malesan mau sholat, males-malesan mau, ta mau taat. Ya sholat sih sholat tapi cuma males-malesan begitu. Jadinya saya jadi malas buat menaati dia. Nah, itu namanya membalas mudorot dengan apa? Mudorot salah. Ya. Masalah dia berbuat dosa, dosa buat dia kan. Adapun istri tidak boleh membalasnya dengan maksiat kepada suami, kan boleh. Tetap buat seorang istri untuk berbakti kepada suami. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azan ya Allah. Pemimpin yang zalim mudarat, Pak. Dan memberikan mudorot kepada rakyat. Kemudian rakyat bersikap dengan memberontak. Ini namanya membalas mudarat dengan Mudorot. Karena pemberontakan biasanya jauh lebih besar mudorotnya dibandingkan sabar sebentar. Makanya Rasulullah memilih untuk menyeru umatnya bersabar, sabar, sabar, sabar. Walaupun pemimpinnya apa? Zolim, sabar. Dalam hadis-hadis yang banyak. Maka disinilah ya akal Islam Islam, masya Allah ya. Jadi jangan membalas mudorot dengan apa? Mudorot. Allah alam. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Wah, ini pertanyaannya berat nih. Ustadz, mudorot poligami sebetulnya lebih banyak manfaat apa mudorotnya Ustadz ya? melihat pandangan keluarga besar masyarakat. Kondisi istri yang kedua adalah janda. Janda ini menawarkan diri pada ikhwan yang ia yakini baik agamanya. Ikhwan ini sudah punya istri dan dua anak. Ya. Hmm, baca buku yang berjudul Mukjizat Poligami yang ditulis oleh Ustadz Firanda ya Andirja Hafizahullah walaupun beliau menulis buku itu tapi belum diamalkan oleh beliau nggak masalah itu yang jelas semua syariat Allah pasti manfaat yakin itu Kenapa Allah mensyariatkan boleh wanita laki-laki itu menikah dua, tiga, empat? Pasti Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia Allah tahu di sana ada manfaat yang lebih besar daripada mudorotnya. Ya. Ada sih mudorotnya ada hati istri pertama tersakiti. Tapi manfaatnya di sana banyak sekali sebetulnya. Syekh Utsaimin juga menyebutkan lebih daripada 10 manfaat bahkan 12 manfaat kenapa laki-laki itu hendaknya apa? Yang diperbolehkan untuk poligami. Boleh. Iya. Maka Islam tidak hanya sebatas melihat mudarat khusus tapi mengenyampingkan manfaat yang bersifat umum, tidak. Ya. Walaupun tentunya ikhwan yang mau nikah lagi pun juga harus mikir-mikir. Apakah saya mampu atau tidak? Karena kenyataan yang ada, ada ikhwan kalau ngomong poligami semangat, Pak. Pas kawin lagi, puyeng, linglung, Kayak orang bingung. Benar Pak, demi Allah. Akhirnya ada yang stres. Ada yang datang ke ustadznya, ustadz, nasihatilah istri pertama saya. Saya pernah digituin, Pak. Saya bilang apa? Enak aja. Loh kok kenapa ustadz? Situ yang enak saya yang susah. Kalau mau nikah lagi harus siap dengan resiko dong. Iya. Siap nggak kamu dulunya sebagai seorang kalau kamu mau nikah lagi harus siap, harus tegas, harus lihat. Ya. Nah itu jadi harus hati-hati juga, jangan hanya sebatas semangat, tapi ya ternyata malah menimbulkan malapetaka dalam hidup. Jangan sampai kemudian di hari kiamat malah apa? Jalannya miring. Ya. Beri anak nasihat Ustadz untuk menjadi istri yang solehah ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat ya Al Imam Al Bazar dan yang lainnya Rasulullah SAW didatangi seorang wanita. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, ada tu zaujin anti, kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Kaifa antimin? Bagaimana sikapmu pada suamimu? Wanita ini berkata, la alujuh dan ilma ajiz ya Rasulullah. Aku terus berusaha berbakti kepada suamiku kecuali aku yang tidak aku tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Unduri aina antimin. Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki au naruki. Karena suamimu surgamu atau nerakamu. Lihat, suami bisa menjadi surga buat istri dan suami bisa menjadi neraka buat istri. Nanti gimana dong Ustadz supaya saya bisa menjadi istri yang solehat pertama? Jadilah wanita yang berusaha untuk melawan hawa nafsu. Ketika marah lawan, ketika syahwat marah lawan, ketika malas lawan. Berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada suami, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada suami. Ya. Yang kedua, yang selalu ia pikirkan pahala besar. Bagaimana suami saya ini saya jadikan sebagai tempat untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Saya dapat pahala yang banyak ini. Ya. Yang ketiga, berusahalah untuk menuntut il, ilmu karena ilmu itu manfaatnya untuk hati luar biasa, Pak. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati dari apa? Dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Tapi jangan sampai ya ada istri Pak udah lama menuntut ilmu, udah bisa bahasa Arab dan yang lainnya, mulai dia meremehkan suaminya. Di hatinya sudah berkata apa? Suamiku bukan levelku lagi. Iya. Akhirnya apa? Mulai melirik ikhwan. Ih, mulai suka sama ikhwan. Setan itu, Pak. Iya. Maka seorang istri yang solehat jangan keluar kalau mau jadi istri yang solehat jangan sering keluar rumah. Karena wanita itu semakin banyak di rumah semakin soleh dan semakin banyak keluar rumah semakin jauh dari kesolehan. Sukan dalam hadis yang sahih yang Hasan Rasulullah bersabda apa? Idza kharajatil mar'atu min baitiha istasyraba syaitan. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbing dia adalah setan. Kata Rasulullah apa? Dan sedekat-dekatnya wanita kepada Allah di saat dia di rumahnya. Berarti wanita itu sangat dekat kepada Allah di saat dia berada di rumah. Berarti kalau dia sering keluar rumah, dia menjadi wanita yang kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba deh supaya jadi istri yang solehat ya, sering-sering di rumah. Allah mensifati bidadari surga apa Pak? Qasiratut oh, Matanya tak pernah jelalatan. Matanya hanya untuk melihat suaminya saja. Kalau istri ya, matanya melihat kedua ke dunia luar sana, Pak. Pasti dia akan banyak melihat, ih, ternyata suamiku kurus. Ih, ternyata suamiku jelek ih ternyata suamiku wah akhirnya apa berkuranglah hatinya sama dengan bapak juga begitu ketika bapak jelalatan ngelihat di luar kok cantik-cantik lewat yang di rumah akibatnya apa akibatnya Allah palingkan yang halal dan disibukkan dengan yang haram akibat daripada perbuatan kita sendiri naudzubillah ya nah itu yang akal Islam Bagaimana hukum kooperasi secara syar'i? Apakah ada cara agar kooperasi sesuai syar'i? Oh, ini ada pembahasan khusus Pak. Bagusnya diundang Ustadz Erwandi aja bahas tentang kooperasi syariat. Iya, untuk pembahasannya panjang banyak permasalahan. Ada beberapa ustadz yang beredar di medsos kajiannya diakhiri dengan doa yang disampaikan dengan kata-kata menyentuh hati mukmin dengan diiringi musik. Ya akhi, musik itu sudah dinyatakan haram dengan ijma ulama oleh banyak ulama. Dan mereka tidak pernah memilih dan memilah atau membedakan antara musik religi dengan musik biasa. Tidak pernah. Mana ulama yang mengatakan begitu? Ulama yang menyatakan haramnya musik dengan ijma itu banyak, Pak. Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau keras banget masalah ini. Beliau mengatakan iya. apa? Siapa yang mengatakan bahwa musik itu masih diperselisihkan keharamannya, maka itu orang jahil, kata beliau. Orang bodoh dan pengikut hawa nafsu. Ibnu Hajar al-Hayatami ngomongnya begitu, Pak. Ya. Siapa lagi? Imam Al-Qurtubi menyatakan ijma. Imam siapa lagi? al Bagawi menyatakan ijma. Siapa lagi? Ibnu Kathir menyatakan ijma. Ibnu Taimiyah ijma. Ibnu Kathir, Ibnu Rajab mengatakan apa? Bahwa penyelesaian Ibnu Hazm itu nyeleneh. Kenapa? Karena Ibnu Hazm pendapatnya setelah terjadinya ijma akan haramnya musik. Maka mereka ustadz-ustadz yang mengatakan musik boleh kalau untuk religi, siapa pendahulu Anda? Siapa pendahulu Anda? Saya merasa heran, Pak. Ketika saya berbicara, ketika saya berbicara kencing kucing tidak najis, saya dibully habis-habisan. Padahal saya punya pendahulu dan punya dalil. Pendahulu saya Imam Malik, Imam Bukhari, Asyabi, ya. Tapi eh, pendahulu saya Imam Syabi, Imam Bukhari, Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, Ibnu Ulayyah, itu salah soleh semua itu. Saya punya dalil dan hujah. Tapi ada ustadz yang mengatakan kalau musik buat religi boleh. Pas ditanya pendahulunya siapa? kada Cuma hanya sebatas pendapat pribadi. Siapa pendahulu Anda? Mana? Yang kayak gituan gak dibully, Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Itulah Bapak sekalian, ketika orang bicaranya pakai hawa nafsu sulit. Saya selama mengumpulkan pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan musik, tidak ada saya dapatkan mereka mengatakan kalau musiknya buat religi nggak apa-apa. Saya belum mendapatkan itu ya Allah. Ya. Bahkan yang saya dapatkan nyanyian itu kalau dijadikan wasilah untuk dakwah jadi bid'ah. Nyanyian, Mbak. Kalau itu dijadikan wasilah untuk dakwah jadi apa? bid'ah dalam agama. Ya. Nah inilah kayak zaman sekarang ini banyak orang aneh, Pak. Ya, berbicara masalah agama sesuai dengan selera dan hawa hawa nafsu. Allah musta'an. wa diklat. Apa hadis Hasan boleh diamalkan? Ya. Hasan ini ya hadis hasan itu termasuk hadis yang sah. Hafsah dan bisa diterima iya. Yang tidak boleh diamalkan itu hadis yang doif. Itu pun juga ada ikhtilaf. Kalau doifnya ringan boleh nggak diamalkan. Sebagian ulama mengatakan boleh nggak apa-apa. Ya dalam masalah fadilah amal. Ya. Apa hukum sedang haid memegang atau membaca Al-Quran? <clears throat> ikhtilaf antara kalau memegang mushaf ya Al-Qur'an, imam yang empat mengatakan haram. Ya Maliki, Syafi'i, Hanafi, bali. Sementara Ibnu Hazm mengatakan boleh. Alasan Ibnu Hazm apa? Karena dalil-dalil yang mengharamkannya doib semua nggak ada yang sahih. Karena tidak ada yang sahih maka dikembalikan kepada asal segala sesuatu apa? Boleh. Dan ini yang dibela oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan banyak ulama eh, dan sebagian ulama di zaman sekarang. Sementara sebagian ulama apa jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ini berdasarkan hadis la yamasul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Pendapat jumhur ini lebih berhati-hati memang. Maka sebetulnya di zaman sekarang tuh banyak solusi kok, Pak pakai gadget aja pakai ini HP ini kan bukan mushaf bisa kok sekarang wanita haid boleh baca Quran boleh kalau dibutuhkan makanya Rasulullah SAW pernah ditanya eh, ketika waktu itu bersabda kepada Aisyah yang haid di saat haji wada apa kata Rasulullah kepada Aisyah if alima alul haj lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain. Kecuali satu kata Rasulullah, jangan tawaf di Ka'bah. Rasulullah hanya mengecualikan satu, jangan tawaf. Berarti amalan yang lain boleh? Boleh. Ya. Seperti zikir, talbiyah, baca Quran. Maka yang rajih boleh kalau ia membutuhkannya. Ya. Dibutuhkan. Allahu a'lam. Anak kuliah di sebuah perguruan tinggi. Ada seorang anak kuliah di sebuah perguruan tinggi. Tadinya sudah bagus dia dalam tata cara ibadah dan rajin taklim. Karena kegiatan kuliah tersebut sekarang jadi banyak melalaikan kewajiban agama. Harus bagaimanakah sikap orang tua terhadap si anak tersebut? Karena dinasihati sering harus begini dan harus begitu yang intinya sebagai orang tua sudah berusaha amar ma'ruf dan naik mukar kepada si anak tadi. Ya. Berusahalah si ayah, si ibu untuk terus memberikan nasihat. Jangan putus asa. Ya. Ajak dia berpikir tentang hakikat dunia. Ingatkan dia tentang kehidupan akhirat. Ingatkan kepada dia ya bahwa kamu hidup di dunia tidak akan lama. Kamu akan meninggal. Kamu yakin usia kamu akan sampai tua nak? Bagaimana kalau besok kamu ternyata ditabrak mobil meninggal? Kamu sudah siap nak? Coba sentuh hatinya. Ingatkan dia tentang ya hal-hal yang membuat dia itu sadar Nah, dengan cara coba seperti itu kita adakan pendekatan dan yang lainnya. Dan kedua, kedua, kedua pantau ada apa di kuliahannya. Sehebat apapun anak ibu, kalau pergaulannya buruk, lama-lama akan terpengaruh. Terkadang banyak orang tua ketika melihat anaknya pinter ibadah, pinter taklim, orang tua ini langsung berkata apa? Insya Allah anak saya tidak akan terpengaruh. Ini kesalahan besarnya. Akhirnya apa? Anaknya dibiarkan aja. Karena udah yakin anaknya suka ibadah dan suka taklim. Tapi dia tidak tidak perhatikan ada apa di kuliahnya dan yang lainnya. Sehebat apapun Pak, orang yang kuat imannya pun kalau lingkungannya jelek, lama-lama terpengaruh tidak Pak? Siapa sih imannya yang akan kuat terus? si Bal'am aja hafal Taurat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, lepas dari ayat-ayat Allah mengikuti hawa hawa nafsunya. Jangan pede. Ya. Hati-hati ya akal Islam saudara-saudara sekalian maka itu dah, ya. Terkadang orang tua juga yang salah sih. Orang tua nggak mau peduli ya. Sehingga akhirnya tidak sadar bahwa anak ternyata sudah terbawa oleh pergaulan. Ustaz, apa sih kitab kuning? Kitab kuning itu artinya kitab yang berwarna kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Zaman dulu, Pak, kitab gundul itu rata-rata warnanya kuning. Ya kitab gundul, Arab gundul yang suka dipelajari di pesantren-pesantren itu rata-rata warnanya apa? kuning. Akhirnya disebutnya kitab kuning. Ya. Itu maksudnya yang bahasa Arabnya gundul, nggak gondrong. Saya seorang akhwat yang sedang menjalani pendidikan S2 di mana di lingkungan kuliah atau kampus banyak terjadi campur baur antara ikhwan dan akhwat. Begitu pula perjalanan dari rumah menuju kampus. Saya ingin menikah apalagi saya seorang akhwat tapi orang tua saya belum mengizinkan. Belum mengizinkan saya menikah sebelum saya lulus kuliah. Apa yang harus saya lakukan terhadap keputusan orang tua saya? Ini orang tua yang zolim. Dan keputusan ini zolim Iya. Kenapa? Karena menyelamatkan anak yang sudah dewasa dari zina dan yang lainnya itu kewajiban orang tua. Ada apa sih orang tua menghalangi hanya demi untuk selesai kuliah? Zolim. Emangnya di hari di kuburan malaikat mungkar nakir akan nanya kamu udah selesai kuliah apa belum? S2 S3 S lilin? nggak bakalan ditanya sama mereka. Ini inilah Pak, contoh ya orang tua yang materialistik. Maka yang seperti ini boleh ya si akhwat tersebut datang ke pamannya. Paman, orang tua saya tidak mengizinkan saya menikah. Tolong beritahu, saya sudah saat menikah, saya takut saya khawatir jatuh ke zina. Kalau si orang tua tetap kekeh nggak mau, maka boleh pamannya jadi walinya dalam Islam. Kenapa? Karena menyelamatkan kehormatan itu jauh lebih penting dan lebih wajib dalam Islam. Iya. Yeah. Apa hukum naik ojek online untuk akhwat? Lah, dua-duaan dong. Iya, yeah. si mamangnya keenakan. Iya, asik dapat akhwat. Iya. Yeah. Bahaya dua-duaan seperti itu nggak boleh. Kecuali kalau memang keadaannya darurat. Kalau darurat banget nggak ada yang lain, cuma ini sementara saya harus segera pergi, silakan. Tapi selama masih ada alternatif yang lain, cari alternatif yang lain. Ya. Jangan sengaja-ngaja nyari, apalagi nyarinya hitungan ngojek yang ganteng, aduh bahaya dah. Baik, segera cukup sampai di sini. Mudah nggak ada yang nanya lagi ya. Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. هذا خلق الله هذا خلق الله Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam, memperhatikan alam semesta, mengambil ibrah dan pelajaran. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih bal adh-dhalimuna fi dhalalin kemuliaan Allah. Saksikan setiap saat hanya di Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء